Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Insyaallah ini sudah mau habis juga kitabnya. Kalau selesai ini insyaallah nanti kita akan membaca kitab yang lain. nilai azza wa Kalau tidak ada halangan akan membaca kitab hadhihi Ta'watuna wa aqidatuna karya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatul alaihi insyarah oleh Syekh Abdul Hamid al Hajuri, wafaqahullah. Kitabnya tebalnya seginilah tebalnya. Matannya hadi aqidatuna dakwah da'watuna wa tuna itu matannya itu tipis. Karena Syekh Mukbil bin Hadil Wadi. Inilah dakwah kami dan akidah kami, itu judulnya. Paham ya? Terjemahan sudah banyak itu terjemahannya. Nah, sekarang ternyata Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri eh, beliau mensyarah kita tersebut, nah barakallahu fiik dengan syarah yang tidak terlalu tebal. Bagus sekali syarahnya. Kalau Allah mudahkan nanti kita baca itu nanti setelah nah barakallahu fi kitab sirah ini atau nanti kita lihat lagi yang jelas. Barakallahu fiikum semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikannya. Kita baca dulu. Qala al-mu'allif wa lanjutan yang kemarin. Kemarin bahas seputar apa sih? Kekhususan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu terakhir kita bahas adalah asy syafaah asy syafaah Naam, yang dikenal dengan as safaatul udma, syafaat yang paling besar, yang paling agung, itu tidak dimiliki kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW yang memilikinya dengan seizin Allah Taala. Semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam satu persatu didatangi oleh umat-umat yang banyak tadi itu. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berbondong-bondong mencari syafaat. Untuk apa kemarin tujuannya syafaatnya? Agar segera dituntaskan Nah, barakallahu fi kegentingan mereka di padang mahsyar. Paham ya? Karena mereka menanti di situ. Ingin segera diputuskan perkaranya, selesai gitu ya. Datanglah kepada Nabi Adam. Kemudian datang nabi berikutnya, berikutnya sampai datang ke Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya mereka mereka mengatakan lasulah. Lasulah, lasulah, lasulah. Aku bukan pemiliknya. Datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung beliau alaihi wasallam analaha analaha analaha akulah pemiliknya ini dikenal dengan apa asyfaatul udma syafaat yang paling besar ini enggak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain dipahami baik ya nah barakallahu fikum seperti itu jadi kita lanjutkan biar tambah jelas jadi yang kemarin sudah kita selesaikan syafaat yang pertama itu khusus nah barakallahu fikum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, apakah ada syafaat yang lain yang khusus dimiliki hanya Rasulullah SAW? Ada nggak kira-kira? Ada. Yaitu siapa? Siapa? Nah, yang Rasulullah kasih syafaat khusus itu pamannya Abu Talib. Ya nggak? Dikenal dengan apa? As-syafa'atu litakfif. Syafaat untuk memperingan adab. Ya kan? as itu litakfifil adab. Syafaat untuk memperingan adab. Itu khusus itu ya. Itu Nah barakallahu fikum hanya khusus diberikan kepada siapa? Pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Talib, Abdul Manaf. Paham ya? Apa kata Rasulullah SAW? Laula ana lakana nafidar darqil asfal minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku dan syafaatku tadi itu maksudnya, niscaya pamanku itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Abu Talib kafir. Paham ya? Itu pun dia mendapatkan adab yang paling ringan itu kekal di situ ya, bukan berarti ringan gak kekal, ringan kekal. Lah katanya dapat syafaat. Syafaatnya hanya memperingan saja. Memperingan adab tok syafaatnya, bukan mengeluarkan jangan lihat ya. Bukan mengeluarkan dari adab ya. Pamannya Rasulullah tetap kekal di dalam api neraka, cuman mendapatkan adab yang paling ringan. Yang paling ringannya saja apa kemarin? Adabnya berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Ngeri itu. Paham ya? Berdiri dalam kondisi nampak kalau fikum api di bawahnya itu menyala-nyala, nah barangkali fikum otaknya mendidih. Itu yang paling ringan sudah. Ngeri atau tidak? Itu selama-lamanya. Nah, ini syafaat ini dikenal dengan apa? Asy-syafa'atu litakhfif. Syafaat untuk memperingan. Memperingan apa? Memperingan azab. Ini khusus Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada pamannya itu Abu Talib. Dipahami ya? Yang pertama apa kemarin? atau tadi bersama sebutkan asyafaatul udma Yang kedua asyafaatul syafaatul takhfif, itu khusus juga. Yang berikutnya halaman 88 Perhatikan halaman 88. Summa takunu lahu ba'da dzalik syafa'atun. Kemudian setelah itu semuanya ada pula yang dikenal dengan syafaat-syafaat yang lain. Paham ya? Ada di sana syafaat-syafaat yang lain. Apa itu? min inqadi man Allah min ahli kabair minan nar min ummati yaitu termasuk syafaat juga barakallahu fiik dientaskannya inqad itu mengentaskan mengentaskan menyelamatkan orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan pelaku dosa besar dari siksaan api neraka dari kalangan umatnya perhatikan baik-baik situ ini syafaat yang berikutnya syafaat untuk ahli kabair ini umum kalau ini ini umum enggak khusus Rasulullah Rasulullah, para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman pun bisa memberi syafaat. Ini yang umum ya, ini ya. Nah, yaitu syafaat na barakallahu fikum li inqadhi man sya'allah min ahli kabair, yaitu untuk mengentaskan, menyelamatkan orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan pelaku dosa besar yang masuk ke dalam apa? api neraka dari kalangan umatnya. walakin ar-rusula yusyarikunahu fi hadis syafa'ah. Perhatikan kitabnya. Akan tetapi para rasul mereka berserikat. Ha? Mereka berserikat, nah ikut andil dalam syafaat ini. Berarti khusus atau umum ini? Umum. Paham bedanya? Kalau asy-syafaatul utma murni Rasulullah yang diberi dan izinkan. Adapun asy-syafaat yang ini lil ahli kabair syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar yang sudah diadab dalam api neraka kemudian entaskan dientaskan diselamatkan dari siksaan neraka ini umum Rasulullah juga punya para nabi yang lain juga bisa, paham ya? Para malaikat juga bisa, orang yang beriman pun juga bisa mendapat syafaat. Dibedakan ini ya, jangan sampai tertukar ya. Dibedakan. Fayasfa'una fi usati umamihim. Maka mereka para rasul, nah para rasul dan para nabi, mereka memberikan syafaat enam dari kalangan umat-umat mereka yang pelaku maksiat. Karena ahlu kabair itu tidak kekal dalam api neraka. Yang mengatakan ahlu kabair pelaku dosa besar kekal dalam api neraka kelompok apa kemarin? Sudah kita lewati. Kelompok apa Ihsan Ada dua kelompok sepakat mereka. Pelaku dosa besar kekal dalam api neraka selama-lamanya. Enggak diberi syafaat wala syai', kekal selama-lamanya. Kelompok apa dan apa? Naam ahsanta. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah dua kelompok ini sepakat pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Lihat terus bagaimana syafaat? Gak ada syafaat. Gak ada syafaat oh, ahli kabair itu gak ada. Nah, dua kelompok inilah yang meniadakan syafaat. Fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in katanya. Tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang punya syafaat untuk mereka katanya. Karena mereka sudah mengkafirkan gitu loh. Orang-orang Khawarij itu kan mengkafirkan dosa pelaku dosa besar. Iya enggak? Lah kalau orang kafir enggak dapat syafaat. Lah kalau neraka ya kekal gitu loh. Allah musta'an. Itu ingat-ingat ya dua kelompok sesatan itu ya, hati-hati. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum wa kadzalikal malaika seperti seperti itu pula para malaikat juga bisa memberikan syafaat. bal wal mu'minun bahkan orang-orang beriman pun juga bisa memberikan syafaat. Kama fi sahih sebagaimana yang datang dalam sahih. Min hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Dari hadisnya Abi Hurairah dan Abi Sa'id, fa Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah telah mengatakan, perhatikan itu, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Masyaallah. Allah telah mengatakan para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat, tidak tersisa lagi kecuali siapa? Zat yang maha menyayangi, itu Allah SWT Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang itu Allah SWT, semuanya berikan syafaat semuanya bisa memberikan syafaat syafaat apa ini? syafaat untuk ahli kabair dibedakan, jadi syafaat yang umum adalah syafaat untuk siapa? syafaat untuk ahli kabair syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaatul udma, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sedang menanti di padang mahsyar untuk segera tuntaskan perkaranya, segera diselesaikan urusannya, itu namanya asyafatul udma khusus. Untuk siapa? Diberikan kepada Rasulullah SAW. Syafaat memperingan adab itu juga khusus diberikan. Nah barakallahu fikum kepada Rasulullah SAW untuk pamannya itu Abu Talib. Faham? Nah kalau syafaat yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, yaitu asyafaat li al-kabair umum. Paham ya bedanya ya? Mahum sama Mafhum? Mafhum? Eh, umum. Dibedakan jangan sampai keliru, tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Nah, summa huwa awal syafi'in fil jannah. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Karena nanti pembuka pintu surga siapa yang buka? Rasulullah SAW. Ketika orang menyeberang, menyeberangi jembatan Sirat, jembatannya besarnya kayak apa Muhammad? Sirat yang akan dilewati ini jembatannya kayak apa? Hah? Ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Jembatannya ngeri sekali. Bagaimana Novel jembatannya? Sifatnya bagaimana sifat jembatan sirat yang akan seberangi nanti? Ahad minas saif ini dihafalkan ya. Jembatan sirat tersebut ahad minas saif, lebih tajam dari pedang. Wa adakum syar dan lebih lembut dari rambut. Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ngeri banyak. Nah, itu nanti yang bisa menyelamatkan apa? Amalannya. Nah, ketika sudah selamat nyebrang, apakah langsung masuk surga? Belum, tunggu dulu. Belum dibuka. Amnya, siapa yang buka pintu surga? Siapa yang diizinkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga surga, paham ya? Itu mengatakan, "Bika tu la aftahu li ahadin qablak." Hanya kepadamu lah aku diperintahkan untuk ngasihkan kunci ini. Eh, dan aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum. Bayangkan. Nah, jadi ketika orang nyebrang, selamat sudah. Cuman untuk masuk surga nunggu dulu dibuka dulu. Paham ya? Nah, makanya kalau melihat kisahnya dalam surat Az-Zumar, di akhir-akhir surat Az-Zumar itu bedanya dengan neraka dan surga. Paham ya? Kalau surga wa futihat. Paham ya? Kalau neraka futihat. Jadi neraka langsung masuk, enggak perlu dibuka lagi gitu loh. Tapi kalau surga dibuka dulu. Akhir-akhir surat Az-Zumar. Ya kan, Abdurrahman? Ewa. Wa futihat untuk surga, futihat neraka. Maksudnya kalau neraka udah terbuka gitu loh, nggak perlu dibuka lagi, nah orang masuk langsung. Waliyadzubillah. Tapi kalau surga, wa futihat kemudian dibukakan. Berarti apa? Sebelumnya tertutup. Paham ya? Yang diizinkan membuka siapa Nabi Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Kita lihat di sini. Kamar Imam Ahmad bin Musnad 'anil Mukhtar Ibn al-Fulful. An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalus syafi'in fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Syafaat apa ini barakallahu fiik? Nah barakallahu fiik, syafaat untuk diangkat derajatnya. Penduduk surga itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang diangkat derajatnya. Nah, siapa? Nah, yang pertama kali diizinkan memberikan syafaat agar penduduk surga itu terangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sini, wa huwa syafi'un fi raf'i darajati ba'di ahli jannah, ya kan? Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemberi syafaat pertama kali. Ya, untuk apa? Diangkatnya derajat derajat sebagian penduduk surga. Wa hadhihi syafa'atu ittafaqa 'alaiha ahli sunnah. Syafaat ini telah disepakati oleh sunnah sepakat. Sepakat bahwasanya nah barakallahu fikum penduduk surga tersebut bertingkat-tingkat. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Wa daliluha dalilnya kita ambil dikit lagi. Ma fi sahih Bukhari yaitu yang ada dalam sahih Bukhari meriwayatkan Abi Musa anna ammahu Abu Amir lamma qutila bi Autas yaitu riwayat Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya pamannya itu Abu Amir ketika terbunuh di Autas qala Rasulullah SAW Allahumma ighfirli Ubayd Abi Amir waj'alhu yawmal qiyamah fawqa katsirin min fawqa katsirin man khalaqaka atau fauqa katsirin min khalqik. Naam. Min khalqika ya itu min ya. Ayo itu khalqaka itu keliru harakatnya. Naam. Artinya ya Allah ampunilah ubay Itu Abu Amir dan jadikanlah dia di hari kiamat kelak berada di atas kebanyakan dari kalangan apa? Dari kalangan hambamu. Dari kalangan makhluk yang kau ciptakan. Maksudnya apa? Berarti menunjukkan nah kalau syafaat agar apa? Agar diangkat derajatnya. Itu penduduk surga. Wa qala alaihi wasallam mata Abu Salamah ibn Abdul Asad dan juga perkataan Rasulullah wasallam ketika meninggalnya Abu Salamah bin Abdul Asad, Allahumma rfa' darajatah. Ya Allah, angkatlah derajatnya. Maksudnya derajat apa? Derajat penduduk surga, diangkat derajatnya karena di sana juga bertingkat-tingkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun pembahasan berikutnya karena kaitannya dengan kemarin itu hadis yang panjang itu lima perkara yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa